تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عليه الصلاه والسلام ثم اما بعد اخواني الكرام akramani wa akramallahu ta'ala jami'an kita kembali mengkaji kajian murid di tasbih tabiran maghrib wa isya setiap harinya di masjid kita ini pada tulisan ma'arif dakwati ahli sunnah simbol-simbol dakwah ahli sunnah sebuah karya tulis ilmiah milik Syekh Abu Quran Abdul bin Salih bin Al An-Nahdi hafizahullah taala Alhamdulillahirabbil alamin tiga simbol dakwah Rasulullah telah kita ambil dalam kajian kita ini masih berkaitan dengan sunnah. Nah, dakwah sunnah adalah dakwah penistaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu simbol yang pertama. Simbol yang kedua bahasanya dakwah sunnah adalah dakwah yang berkecimpung dalam dunia sunnah. Keseharian mereka, rutinitas mereka adalah sunnah. Mencari sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, Kemudian simbol yang ketiga yang kita ambil dan selesaikan pada pertemuan terakhir dakwah sunnah adalah dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan arti kata bahwasanya Nah, siapa yang mengaku dakwah sunnah hendaknya dia berdakwah dengan metodenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kira kita akan ambil simbol yang berikutnya, tentunya simbol yang keempat. Berkata sahabat dari Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali As An-Nahmi Hafizahullah Ta'ala Dakwatu ahli sunnah tifarraqat al haqqi wal batil. Dakwah ahli sunnah adalah membedakan antara al-haq dan batil, memisahkan antara al-haq dan batil. Nah, dari sisi lain kita jumpai bahwasanya di sana ada dakwah namun bukan dakwah sunnah atau dakwah bid'ah. Terkadang al-haq dan al-batil ada pada mereka bercampur. Ada al-haq, ada batil. Namun dakwah ahli sunnah tidak menerima kecuali al-haq. Tidak menyampaikan kepada umat kecuali al-haq. Tidak mereka serukan kecuali al-haq. Dan kebetulan mereka benci, mereka tidak suka, mereka mau ngeranginya, memusuhinya, dan seterusnya al muin dakwah sunnah di antara simbol yang paling nampak jelas pada diri mereka adalah nak memisahkan, membedakan al-haq dan batil. <coughs> Dengan kata lain bahwasanya al-haq mereka bela, kebatilan mereka lawan. Al-haq mereka serukan, kebatilan mereka musuhi. Al-haq yang mereka dakwakan, kebatilan yang mereka naam, sirna, punahkan, hilangkan. Akan datang nanti dilewakan kepada kita dari sebuah hadis dari Imam Bukhari bahwa mereka mencontoh dalam hadis ini adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pembeda antara al-haq dan batil, demikian juga ahlu sunnah membedakan antara al-haq dan batil. Kita baca keterangan dari sang penulis Syekh Abu Abdul Razak Nahani, Hafizahullah Taala, وهي وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فرقت بين المسلم والكافر وبين الحق والباطل wa baina sunnati wal bid'ati wa baina sunni wal bid'i setelah boleh kemukakan dalam judul materi di atas maksudnya dakwah ahli sunnah dan dakwah yang membedakan antara hak dan batin. kata beliau berikutnya jadi adalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi dakwah Rasulullah yang membedakan antara al-haq dan batil jadi dakwah Rasulullah mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tersebut Semoga dakwah beliau adalah farraqat bainal muslimi wal kafir yang membedakan antara muslim dan kafir. Nampak jelas. Nah, ketika beliau datang dengan cahaya Islam di kota Mekah, Allah mengutus beliau pertama kali di kota Mekah, akhirnya terpisahkan yang ini hak, yang ini batil, yang ini muslim, yang ini kafir. Wa bainal haqqi wal batil, begitu juga membedakan antara al-haq dan batil. Wa bainas sunnati wal bid'ah, dan membedakan antara sunnah dan bid'ah. Wabena sunni wal bid'ah dan berapa antara pelaku sunnah dan pelaku bid'ah. Seorang ahli sunnah dan ahlu bid'ah. Nah, apa maksud dari ucapan beliau di sini? Sebelum kita baca landasan hukumnya beliau bawa dalil yang luar biasa tepatnya dari riwayat Imam Bukhari. Maksudnya adalah barakallahu fikum bahwasanya anak ahlu sunnah hendaknya memiliki satu simbol yang utama. Apa itu? At-tamayyuz tampil beda membedakan diri dengan firqah-firqah yang lainnya mereka punya syariat tersendiri beda dengan syariat kelompok yang lainnya mereka punya ciri khas tersendiri yang beda dengan ciri khas kelompok yang lainnya mereka punya metode nah punya toriko punya cara tersendiri beda dengan metode beda dengan toriko beda dengan cara firqah-firqah yang lainnya dan yang mereka contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan sebutkan nanti di bagian akhir tentang penukilan dari kalam ulama yang sang penulis inginkan dari judul bab ini adalah tamayus, tamayus, kontras, membedakan diri dari firqah yang lainnya. Agar tidak masuk ke dalam majelis mereka kecuali nah pertama muslim, kemudian yang kedua sunni, tidak ada bid'ah. Tidak ada mubtadi yang masuk di majelis mereka. Kalau tuh datang untuk mensucikan diri silakan. Namun tuh datang hanya ini mem mem memperkeruh barisan ahli sunnah. Nah, Imam Nasai saja Allah Taala mengatakan bahwasanya anshudu likulli mubtadi'in ayakhruju min majlisi. Aku minta dengan sangat agar ahli bid'ah seluruhnya keluar dari majelisku. Beliau tidak terima ada ada ahli bid'ah di majelis beliau. Rahimahullah taala. Nah beliau bawa dalil kata Syekh Abu Bakar Abdul Razak As-Sunani yang mengatakan An-Nahmi <clears throat> Hafizahullah Ta'ala Fakat al imam al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala Imam Bukhari telah mengeluarkan satu hadis dengan nomor hadisnya beliau tera di situ. Fakat kata Imam Bukhari, Kala hadisana Muhammad bin Ubadah, Kala asbaran Yazid, Kala hadisana Sulaim bin Hayyan, wa asna alaih kala haddatsana Sa'id bin Mina kala haddatsana atau sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul. Ini hadisnya dari Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Jabir, "Ja'at malaikatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun." Pernah datang malaikat kepada Nabi SAW dalam keadaan beliau tengah tidur. Wow hadiah ya, dalam keadaan beliau tidur. Malaikat jam artinya lebih dari satu beberapa orang malaikat. Fakala ba'duhum sebagian mereka mengatakan ya sebagian malaikat katakan kepada sebagian yang lain innahu naim di tengah tidur. Kalau ba'duhum sebagian yang lain mengatakan innal aina naimatun wal qalbu yaqdar. Sebagian yang lain mengatakan bahwa ia mata tertidur tapi hatinya terjaga. Dan ini pengkhususan para nabi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hadis Inna masyaral anbiya tanamu ayunuhum Wala tanamu kuluhum Sesungguhnya para nabi mata mereka tertidur tapi hati mereka tidak tertidur Hati mereka terus terjaga Mengingat dan berpikir Allah subhanahu wa ta'ala mata tertutup sebagaimana sifat manusiawi yang lainnya. Faqalu kata sebagian malaikat lagi, "Inna li hadza masalan." Sesungguhnya ada permisalan bagi teman kalian ini syaratnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada permisalan bagi beliau. Fadribu lahu masalan. Fadribu lahu misna masalan. Masalan Buatlah bagi dia permisalan. Belum didapati inti dari hadis ini akan datang pada bagian akhir. Faqala ba'dhum innaha na'imun, innahu na'imun. Waqala ba'dhum innal 'aina na'imatun wal qalbu yaqdan. Sebagai mereka mengatakan dia tengah tidur, yang lain juga mengatakan bahwasanya iya mata tertidur namun hati terjaga, tidak tertidur. Mulailah mereka membuat pemisahan. Fakalu mereka yang lainnya mengatakan, "Mathaluhu kamathali rajulin bana daron wa ja'ala fiha ma'duba wa ba'atha da'iyan faman ajabat dai dakhala dar wa akala min al-ma'duba wa man lam yujib ad-da'i lam yadkhul lam yadkhul ad-dar wa lam ya'kul min al-ma'duba." Mereka yang lain mengatakan bahwasanya permisalan dia ya, permisalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ibaratnya seperti seseorang yang membangun suatu rumah, satu tempat tinggal. Kemudian dia, dia buatkan di dalam rumah tersebut hidangan makanan. Lalu dia mengutus dai, dia mengutus orang yang mengundang ke rumahnya. Dia mengutus orang yang mengajak cari siapa yang mau diajak masuk ke dalam rumah dan makan ke dalam, nah makan eh, hidangan yang telah dipersiapkan. Permisalannya adalah waman ajabat da'i dah dar barang siapa yang menjawab undangan dia akan masuk ke dalam rumah dan dia pun akan makan dari hidangan tersebut. Namun barang siapa yang tidak menjawab undangan dia tidak akan pernah masuk ke dalam rumah dan tidak pula makan dari hidangan yang disediakan. Permisalan yang agung. Nah, permisalan Nabi SAW seperti seseorang yang membangun rumah. Setelah bangun rumah, kemudian dia buatkan hidangan makanan, mengundang orang makan. Yang menjawab undangan akan masuk ke dalam rumah dan makan dari hidangan tersebut. Yang tidak menjawab undangan tidak akan masuk ke dalam rumah, tidak juga akan makan dari hidangan. Fakalu kata mereka, awiluha lahu yafkoha. Takwilkanlah eh, permisalan tersebut kepadanya agar dia memahaminya Faqala ba'duhum innahu na'imun wa qala ba'duhum innal 'aina na'imatun wal qalbu yaqdan. Sebagai mereka mengatakan ya ini mereka dia tertidur, yang lain mengatakan mata tertidur namun hati terjaga. Ya, maksudnya mereka ingin menyampaikan satu ilmu ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun malaikat yang lain mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin bisa disampaikan dia sedang tertidur, tidak mungkin dia mendengarnya, memahaminya. Malaikat yang lain tahu tentang keadaan para nabi bahwasanya ya mata mereka tertidur tapi hati terjaga. Artinya dia tetap menyimak. Bisa memahami apa yang perbincangkan oleh para malaikat di sini. Fakohlu akhirnya mereka mentakwil nah permisalan tersebut kata malaikat sebagiannya fadaru al jannah wadai Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rumah ibaratnya adalah surga. Orang yang mengundang ya masuk ke dalam hidangan makanan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman atau Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam Fakat atau Allah, wa man asal Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam Fakat asal Allah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah taat kepada Allah dan barang siapa yang taat, nah barang siapa yang bermaksiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah maksiat kepada Allah. Nah, ada rumah diundang masuk ke dalamnya. Nah, ada yang, ada yang menjawab seruan tersebut akhirnya masuk ke dalam rumah yang tentang surga, akhirnya makan dari hidangan tersebut, ada juga yang tidak. Subhanallah, permisalan yang tepat. Nabi saw adalah orang yang mengundang hidangan makanan ke dalam suatu rumah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad saw berarti dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Muhammad saw berarti dia telah maksiat kepada Allah. Nah, ibarat siapa yang yang memenuhi panggilan Rasulullah SAW sebagai seorang yang mengundang untuk masuk ke dalam rumah, berarti dia terletak kepada Allah dan kebalikannya. Terakhir kata Jabir radhiyallahu anhu, yang kata para malaikat, "Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas." Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembeda di antara manusia. Nah, beliau sang penulis sendiri telah jelaskan di depan, bahkan ini juga datang dari tafsir Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya dimaksud dengan pembeda di sini adalah yang membedakan antara pertama al-haq dan batil, membedakan antara kafir dan muslim, membedakan antara sunnah dan bid'ah, membedakan antara pelaku sunnah dan pelaku bid'ah. Nah, sampai pada titik ini yang perlu ingin jelaskan kepada kita adalah bahwasanya dalam agama hendaknya tamayuz. Nah, berani tampil beda dengan kelompok yang lainnya. Terkhususnya kelompok-kelompok yang telah menyimpang, yang telah jauh dari siratul mustaqim. Beliau sebutkan satu jalan periwayatan kata Imam Bukhari rahimahullah taala tabahu Qutaibah tu Qutaibah bin Sa'id an Laits bin Sa'ad al-Misri An Khalid an Sa'id bin Abi bin, Abi Hilal an Jabir. Jadi madar hadis ini nah Jabir. Tenang sebelumnya Sa'id bin Mina. <coughs> Sa'id bin Hilal. Eh, Sa'id bin Mina. An Jabir kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar kepada kita kemudian menyampaikan hadis ini. Nah, Jabir radhiyallahu anhu mendengar hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di atas akan-akan ini adalah langsung cerita dari Jabir. Wa illa pada periwayatan yang kedua Jabir mendengar ceritakan hal tersebut. Kita baca keterangan dari sang penulis tentang makna Muhammad sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Eh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembeda antara umat manusia dan ini pun hendaknya ada pada enam dakwah ahlu sunnah hendaknya mereka juga sebagai pembeda enam antara umat manusia artinya siap tampil beda dengan kata lain at-tamayyuz kata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razzaq An-Nahmi hafizahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah pembeda antara umat manusia. Nah, pembeda. Jadi sebelum diutusnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam penduduk kata Madinah seluruhnya sama. Artinya tak ada yang membedakan mereka. Meskipun ada yang menyembah kesyirikan, maksud kami menyembah berhala, ada mungkin yang tidak segelintir orang, namun belum ada pembeda ketika itu. Dengan adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membawa dakwah dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ter, terbagi menjadi dua Muslim yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kafir yang menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-haq dan batil terbedakan. Karena rojul yakunu kafiran wa abuhu muslim. awiyakunul abu kafiran aw ibnu muslim. Terkadang ada seseorang dia kafir namun bapaknya muslim atau kebalikannya bapaknya yang kafir malah justru anak yang muslim. Awil akh muslim wa akhuhu kafir kama huwa ma'lum. Terkadang juga ada seseorang muslim namun saudaranya kafir sebagaimana yang telah diketahui. Nah, bahkan perang pertama kali ini perang barakallahu fikum atau enam perang. <clears throat> Salah satu perang ini perang pasti kan antara perang Badar dan perang Uhud. Dikatakan nah harbul fasil, perang yang membedakan. Nah di perang Badar karena waktu itu ada tawanan perang perang Badar maksudnya di tahun kedua Hijriah. Di ketika seribu personil keluar dari kota Makkah, yakni penduduk kota Makkah kufar Quraisy bertemu dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Badar tempat di depan gerbang kota Madinah dan personil para sahabat ketika itu 300-an 300-an kurang lebih 315 atau 313 akhirnya kemenangan akhir kesimpulan akhir bahwasanya kemenangan di tangan kaum muslimin dari para kufar Quraisy 70 terbunuh ini korban jiwa 70 70 ditawan, sisa yang lainnya kusiapkan pulang kembali ke kota Makkah dalam keadaan kalah. Nah, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyarankan kepada Nabi saw. alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di antara tawanan perang ada saudaraku, Abu Bakar juga ada anaknya. Nah, bahkan Nabi SAW sendiri di antara tawanan perang ada paman beliau ini Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Rasulullah, agar Allah mengetahui bahwasanya hati kita adalah betul cinta kepada Islam, bunuh tawanan. Namun Nabi saw Alaihi Wasallam mencontoh kepada tidak kita akan minta tebusan agar kita, nah karena kita ini pertama kali pertempuran antara kita dengan musuh bahu bebuyutan kita orang musyrik. Nah, dan kita masih butuh butuh kekuatan banyak. Eh kita minta tebusan kita gunakan untuk melengkapi artileri perang kita berikan persenjataan dan semisalnya. Dan Abu Bakar lebih contoh kepada pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Abu Bakar tidak. Nah, Akhirnya esok harinya Umar ibn Khattab radhiyallahu eh, pagi pagi harinya besok setelah perang Badar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya tengah menangis, tengah menangis. Kemudian Umar Khattab minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Ceritakan kepada aku agar aku juga bisa ikut menangis." kalau aku tidak bisa menangis, aku akan paksa untuk menangis. Akhirnya aku menang. Nabi SAW memberikan jawaban bahwasanya ternyata Allah lebih memilih pendapat engkau, wahai Umar. Nah, lebih memilih pendapat engkau. Maka nabi Nabi waladina amanu ayyakuna lahu asro hatta yuskhina fil ard turiduna arad dunya wallahu yuridul akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang bersama dia untuk memiliki tawanan perang Nah, sampai mereka memiliki kekuatan. Kalau belum punya kekuatan, tanpa akan bahwasanya Islam adalah kuat, Islam adalah menang, Islam adalah jaya. Turidun aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Allah celak. Ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala yang kalian inginkan adalah dunia sedangkan Allah inginkan akhirat. Nah, akhirnya Umar pun ikut menangis dengan menangis mereka berdua. Artinya itu adalah perang al-fasil, perang pembeda. Padahal di, di, di kubu orang orang musyrik, tak lain dan tak bukan kecuali mereka adalah anggota keluarga mereka sendiri orang orang Mekah, kufar Quraisy. Ada yang enam bapaknya muslim seperti Abu Bakar Siddiq, anaknya Abdurrahman masih di kalangan orang-orang kafir ketika itu. Umar bin Khattab dia juga punya sepupu di nah di kubu orang musyrik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bahkan adalah nah muslim dan beliau punya paman di sisi orang orang kafir. Abbas bin Abdul Muttalib. Hanya saja Abbas ketika itu keluar dalam keadaan dia terpaksa dipaksa untuk keluar oleh para pembesar Quraisy. Intinya seperti inilah. Rasulullah saw Alaihi Wasallam datang dengan dakwah nah yang kontras, pembeda. Beliau adalah pembeda. Oleh karena itu, para fikum yang kita petik pelajaran dari dari kitab ma'alim di ahli sunnah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sosok pembeda di antara umat manusia demikian juga orang yang tampil menyerukan mendakwakan dakwah ahli sunnah hendaknya juga sifat ini ada pada dia pembeda yang membedakan antara al-haq dan batil harus beda nah harus beda dengan cara bahwasanya al-haq lantangkan suara engkau untuk menyuarakan al-haq jangan sembunyi-sembunyi kata Allah Subhanahu wa taala fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin lantangkanlah suara engkau untuk menyampaikan al-haq. Demikian juga nah kebatilan hendaknya dijelaskan. Allah pun terangkan dalam Al-Qur'anul Al Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami memperinci, mufassir. Al-Qur'anul Al Karim diperinci diperinci tentang ini jalannya orang kafir seperti ini metodenya ini jalannya ahlul bid'ah seperti ini Jadi Allah menjelaskan kebatilan dengan terperinci dengan tujuan apa walitas tabina sabilul mujrimin agar nampak jelas jalannya orang-orang mujrim jadi ahlul sunnah tak ada mereka sembunyikan nah kawan salah mereka katakan salah sebagaimana lawan betul mereka berani katakan betul Sebelum kita selesaikan bab ini barakallahu fikum jami'an kita akan baca beberapa penukilan dari nah seorang imam yang meninggal dalam keadaan mengharumkan nama Islam serta dia salah satu dari imam ahlu sunnah wal jamaah di era kita kali ini al imam mukbil rahmatullahi alaih salah satu imam di zaman kita yang lantang menyuarakan tentang tamayus karena bab kita adalah tentang bab tamayus nah bab tamayus Tamayus artinya adalah yang membedakan diri, ya, siap tampil beda. <coughs> nah, dalam dalam kitab beliau Tuhfatul Majid, Tuhfatul Mujib, nah Tuhfatul Mujib, ungkapan tentang pertanyaan yang beliau jawab di majelis kemudian dibuatkan dalam satu buku tebal dicetak. Kata Imam Mukbir rahmatullahi alaih walan tuqamu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitamayyuz walan tuqamu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walan tuqama sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitamayyuz tidak akan tegak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan tamayuz dia membedakan, membedakan diri nah dia mengaku ahli sunnah hendaknya siap untuk tampil beda di hadapan umat dengan cara apa? Tamayus. Tamayus. Tapi pembahasan kita adalah ahli sunnah bukan ahli bid'ah. Jadi bukan sunnah. Tapi pembahasan yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Apa yang datang dari beliau diamalkan seluruhnya. Nah, dengan itulah agama akan tertolong. Kita masuk pemikiran yang lainnya masih dalam kitab yang sama Tuhfatul Mujib. <clears throat> masih tentang tamayus. Kata Imam Mukbil rahmatullahi alaih Wa nasahu ahla sunnati ayatamayyazu. Kami nasihati ahlu sunnah hendaknya mereka bertamayyuz, yakni membedakan diri, tampil beda. Dengan cara apa? Lanjut kata Nah, Al-Imam Al-Wadi rahimahullah, wa ayyabnu lahum masajida walau min al-labin aw min sa'fin nakhl fa innahum la yastati'u an yanshuru sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bitamayyuz. Nah, kita berikan kata Alifah Mukbil rahmatullahi alaih. Kami pada menasihati ahlu sunnah hendaknya mereka membedakan diri, Yesus iya, tapi beda. Dan agar mereka membangun masjid-masjid, jadi bagi diri mereka sendiri, untuk diri mereka. Ya, jangan gabung dengan masjid yang milik ahlul bid'ah, atau jangan juga mengisi di masjid orang awam yang ternyata mengisi juga di dalamnya ahlul bid'ah dan di sini bedanya barakallahu fikum jami'an. Akan datang nanti pada bagian-bagian akhir juga tentang enam sebagian dai yang mengaku ahlu sunnah tapi mengisi di masjid awam. Yang ternyata masjid tersebut juga terkadang ada entah itu khutbah Jumat atau taklimnya ahlul bidah. Mana tamayuznya? Nah, dulu sebelum kita bertanya kepada guru kami Syekh Yahya Taala, nah terkadang kita anggap ini adalah peluang Ketika ahlu sunnah diberikan peluang untuk mengisi masjidnya, misalnya di masjid yang strategis, masjid di, nah terkadang setiap daerah ada, apalagi kota besar, namanya masjid raya atau masjid agung, masjid besar. Dan terkadang itu mungkin kita anggap bahwasanya itu adalah peluang untuk mendapatkan sunnah di haraya keramai. Artinya kalau kita mendapatkan tempat atau mendapatkan posisi ada waktu khusus misalnya khutbah Jumat atau misalnya taklim satu hari dalam satu pekan dia menurut anggapan kita dengan dengan pemahaman yang pendek yang dangkal ini adalah peluang. Namun ternyata ketika kita bertanya kepada Syekh Syekhuna Yahya bin Ali al Fajr beliau mengatakan bahwasanya lah jangan. Jangan, tidak ada tamayus di dalamnya. Hari ini engkau mengisi madu di dalamnya di dalam masjid tersebut, besok ahlul bidah datang racun. Mungkin engkau cuma punya jatah satu hari dalam satu pekan cuma satu kali. Ahlul bidah tujuh kali atau enam kali. Nah, tidak mungkin berhasil. Beliau katakan bahwasanya seandainya pun engkau duduk di masjid tersebut dengan umurnya Nabi Nuh berdakwah seribu tahun, kurang kurang lima puluh tahun, nah tidak akan ada tidak akan ada hasilnya. Namun memiliki tempat sendiri, berdakwah silahkan bebas. Nah inilah namanya Yesus membedakan diri. Jangan campur baur dengan ahlul bait. Allah Dan tepat apa yang beliau katakan. Orang yang pengalaman dalam dakwah yang beliau contoh dari imam beliau, guru beliau, Imam Mubil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kita lanjutkan artinya. Kata Syekh Mukbil Al-Wadi rahimahullah taala, "Nah, hendaknya Ahlus Sunnah membangun masjid-masjid bagi mereka meskipun terbuat hanya dari dari enam bata tanah." Dari bata yang terbuat dari tanah berbahan baku tanah atau dari pelepah kurma. Tiang-tiangnya dari yang sederhana, alhamdulillah. Tidak masalah. Demikian juga masjid dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian struktur bangunannya batanya dari tanah atapnya dari lebah kurma, sederhana. Nah, Faidah pelajar seperti ayat suruh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi maju. Kata sungguh mereka tidak mampu untuk bisa menyebarkan sunnah Rasulullah SAW kecuali dengan tamayus, tamayus membedakan diri. Dan anaknya ini ada. Tampakkan kepada halayak ramai bahwasanya kita bukan jamaah tabligh, kita bukan nah sururiya, kita bukan TV roja, kita bukan lukmani, kita bukan al muhim, kita harus sunnah yang menyuarakan sunnah, yang siap membedakan diri dalam Nah, dengan halayak ramai. Dakwah tanpa yayasan, dakwah tanpa enam gambar makhluk bernyawa, dakwah tanpa enam minta-minta, dakwah tanpa nah bukan dengan majalah yang terdapat gambar padanya. album yang kita adalah ahli sunnah yang yus membedakan diri. Orang terima atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan. Nah, apa yang barusan kita nukil adalah dari ucapan Syekh Mubil rahimahullah taala, kita akan nukilkan juga dari ucapan yang hampir mirip dari murid beliau, pengganti beliau yang duduk di posisi kursi beliau, yakni Syekh Yahya ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah taala, masih dengan materi yang sama tentang temayus Nah, dalam sebagian isi rekaman beliau ketika beliau membantah Fali Al-Harbi, Beliau mengatakan bahwasanya inna da'wat allati lam ta'tani bil ilmi was sunnah wat tamayyuz. Kita ulangi. Inna da'wat allati lam ta'tani bil ilmi was sunnati wat tamayyuz walam tawalli dhalika ihtimamuhum fashilat wa dha'at wa fudihat wa sarat mambudatan indan nasihin. Nah, inna da'wat sesungguhnya dakwah-dakwah tidak tak tanya bin ilmi wa sunnati wa tamayyus yang tidak mempedulikan tentang ilmu, tentang sunnah dan at tamayyus yang membedakan diri. Lam tawalli dzalika ihtimamuhum. Ya, perhatian mereka, perhatian penuh mereka tidak tidak pada perkara-perkara yang tadi depan baik itu ilmu sunnah atau tamayyus. Fashilat akan gagal, Wa akan hilang, wafudihat akan terbongkar kedoknya, wasarat mambudatan indan nasihin dan jadilah dia dibenci oleh orang-orang yang penasehat. Nah, beliau tekankan di sini juga bahwasanya atamayus hendaknya atamayus. Subhanallah. Ini beliau jadikan ini sebagai simbol-simbol. Masih akan datang simbol-simbol yang lainnya masih akan banyak kita kaji tentang simbol ahlus sunnah wal jamaah Artinya adalah karakteristik dari dakwah ahlus sunnah namun sang penulis jadikan ini bagian awal bahwasanya ini itu penting nah hendaknya ahlus sunnah berjalan dari sini dulu sebelum yang lainnya akan datang yang lainnya namun ini yang paling awal ini antara hal-hal yang pertama yang utama yang kita majlis disebutkan juga oleh <clears throat> Syekh Yahya bin Al Hajuri Allah taala dalam kitab beliau Al Wasailul Khafiyah atau Al Wasailul Jaliyah dia di Nusratin Dakwah Salafiyah judul bukunya bukunya demikian. Jadi belum menceritakan ada alur cerita bercerita di dalam buku tersebut bahwa ketika Syekh Mukbil rahimahullah taala kepulangan beliau dari Saudi kemudian singgah di Sona sebelum nanti sampai ke Damaj kepulangan safar nah beliau eh, pergi nah <clears throat> berobat ke Saudi kemudian kepulangan beliau di pagi harinya di sholat subuh setelah sholat subuh beliau melakukan muhadar di salah satu masjid di Sona di antara hal yang beliau tekankan adalah perkara tamayyuz. Ucapan beliau di majelis tersebut adalah alaikum bitamayus. Ma nasarallahu da'watana illa bitamayus. Alaikum bitamayus. Ma nasara ma nasarallahu da'watana illa bitamayus. Kata Nabi, "Nah, kata Syekh Mubirah taala hendaknya kalian membedakan diri karena Allah tidak akan menolong dakwah kita kecuali dengan membedakan diri. Tamayyuz. Nah, barakallahu fikum jami'an ini beberapa penukilan dari Nah, Syekh Mukbil datang juga dari Syekh Yahya Abdullah Ta'ala tentang At-Tamayyuz. Dan ini penting. Perhatikan apa yang beliau katakan kepada kita dan beliau adalah orang yang pengalaman dalam dakwah. Dan berhasil dakwah beliau sampai hari ini kita masih rasakan tentang pengaruh besar dari dakwah beliau. Beliau telah meninggal dunia namun nama beliau masih harum. Nah, yang membawa perubahan di era kita kali ini, abad kita kali ini tentang dakwah sunnah wal jamaah. Tidaklah dakwah sunnah sampai kepada kita sekarang ini di majelis ini kecuali buah hasil dari dakwah beliau di negeri Yaman sana sampai kepada kita. Nah, dengan apa? Beliau anjurkan kepada kita tamayus. Dengan tamayus, dengan itulah dakwah Allah akan tertolong. Kita akan baca lanjutan dari Nah, Ma'alim dakwati ahli sunnah dari ma'alim yang keempat Faidah kila apabila dikatakan Inna da'wat ahli sunnah tifarrabat bainan nas Beliau masuk menyebutkan secara terperinci tentang apa yang ingin beliau Nah, sampaikan pesan dan kesan dalam bab ini Inna da'wat ahli sunnah tifarrabatna Faidah kila inna da'wat ahli sunnah tifarrabat bainan nas Nakulu na'am farrabat bainan muslimi wal kafir وبين السن والبدع لأنهم لا يرضون البثائية ولا يقبلون اللفلفة ولا يسقطون عن الباطل ولا يرضون بأنصاف الحلول ولا يرضون بأنصاف الحلول kata beliau apabila dikatakan bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang memecah belah antara manusia apabila dikatakan demikian silakan jawab bahwasanya iya betul Dakwah Rusun adalah memecah belah, memecah belah manusia. Namun memecah belah manusia antara muslim dan kafir, antara ahlu Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Karena ahlu Sunnah mereka tidak ridho dengan campur baur. Nah, mereka tidak suka. Ibaratnya seperti tong sampah masuk di dalamnya yang masih bagus, yang sudah busuk, yang sudah basi, yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, seperti yang lain dakwah-dakwah yang lain. Dan bahwasanya dakwah ikhwanul muslimun mereka punya mabda, mereka punya slogan. Nah, Ya mereka dendangkan sampai hari ini kalau masih kita kita dengar tentang dendangan tersebut. Nata'awun fi mattafaqna fi wa na'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ini yang didendangkan oleh Hasan Al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimin. Nah, nata'awun fi mattafaqna fi. Kita akan saling tolong menolong, bahu membahu, satu padu pada perkara yang kita bersatu padanya. Nah, jadi dia menggabungkan seluruh terserah mau dari golongan apapun kamu Hizbut Tahrir Nah kemudian jamaah tabligh apapun firqah kamu nah kita akan bersatu dan sampai kita kita kita bersatu pada itu wa na'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi dan kita saling memberikan udur memberikan toleransi pada perkara yang kita perselisihkan Al-Muhim terserah Muslim kuburi masuk mau masuk di partai silakan ayo kita bergabung dengan ikhwan muslimah ini adalah tong sampah Nah, masuk di dalamnya yang enam sudah basi, sudah busuk, sudah tidak layak untuk dikonsumsi, tong sampah. Kalau seperti itu agama Islam, wallahi tidak akan sampai agama Islam di zaman kita. Sampai kita sekarang ini. Jadi tamayus dari zaman Nabi SAW beliau tidak menerima yang namanya munafik. Munafik kalau kalau nah meskipun menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran tidak terima. Nah, ahlul bidah tidak terima. Dan tidak ada dakwah sunnah sampai kepada kita kecuali karena hal ini masih ditegakkan. Nah, masih dihidupkan oleh ahlu sunnah wal jamaah yakni tamayyuz. Wala yakbaluna laflafa dan mereka tidak ridho dengan naam campur aduk. Laflafa masuk seluruh di dalamnya. Nah, ibaratnya membuat membuat satu resep di mix seluruhnya ada ini ada itu. Nah, wala yaskutuna adil batil dan ahlu sunnah tidak akan diam akan kebatilan. Ketika itu adalah kebatilan mereka menyuarakannya. Walayak yardha nabi asfafil hulul serta mereka tidak ribo ya ada yang masuk di dalamnya ada yang menyelinap masuk ke dalamnya. Nah, mereka tidak ridho. Intinya bersih, suci, murni. Dakwah ahlu sunnah adalah dakwah yang barakallahu fikum jaminan suci, bersih, tidak menerima tong sampah. Sebelum kita akhir, barakallahu fikum jaminan ada kisah kita ingin menyampaikan. <coughs> Beberapa tahun yang silam ketika <coughs> nah, semoga bisa dimotivasi kepada kita semuanya. Beberapa tahun, beberapa tahun yang silam ketika nah, dan bubar dengan inisiatif dari si pemiliknya sendiri lanjut yang melanjutkan dari pemiliknya yakni Syekh Mukbil melanjutkan ke tangannya Syekh Yahya dikarenakan ketika itu kaum Houthi Syi'i melakukan gerilya di negeri Yaman dan target pertama mereka adalah Naam Masyayikh Sunnah mereka mencari ini target utamanya bahkan diberikan iming-iming sayembara barang siapa yang bisa berhasil membunuh Syekh Yahya membunuh Syekh Fulan dari kalangan Ahlu Sunnah mendapatkan bayaran sekian dan sekian Akhirnya Syekh Yahya mencari suaka perlindungan ke enam Saudi Arabia. Alhamdulillah. Karena Saudi Arabia memiliki wasiat dari pendiri pertama kali Yesus bahwasanya enam ulama sunnah dimanapun mereka berada dilindungi. Akhirnya boleh masuk ke ke Saudi. Kemudian dari pemerintahan Saudi kerajaan Saudi memberikan beliau tempat karena beliau adalah ulama berikan tempat di salah satu sudut Masjidil Haram salah satu sudut Masjidil Haram akhirnya beliau mengajar beberapa saat hanya saya guru kami, Syekh Yahya Habibullah Ta'ala Beliau merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman. Nah, mengajar di masjid An-Nabawi salah nah, maksud kami masjid eh, Masjidil Haram salah satu sudutnya. Kalau kita mungkin dengan pemikiran kita yang pendek, pemikiran kita yang dangkal ini adalah peluang bahwasanya orang akan datang dari seluruh penjuru dunia, apalagi nah Masjidil Haram dari penjuru seluruh penjuru dunia. Dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, dari nah seluruhnya. Namun beliau tidak nyaman belum minta kepada pemerintah bahwasanya carilah aku masjid yang meskipun cuma di sudut kota Makkah akhirnya dicarikan kepada beliau masjid Taqwa Agar apa? Agar tidak datang ke masjid tersebut kecuali ahli sunnah. Beliau dari itu ada ada hizbi masuk dalam nah, dalam majelis beliau. Belum dari itu ada ahli bidah datang ke majelis beliau. Yang intinya adalah enam tamayus. Tamayus. Karena kalau kalau cuma lihat banyak-banyakan mungkin kalau masjid Masjidil Haram banyak ratusan ribuan yang datang tapi belum tentu seluruhnya adalah ahli sunnah berbanyak banyak yang bukan itu dakwah. Dakwah yang diinginkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Sedikit tapi berbarokah alhamdulillah. Karena terkadang ingin menyampaikan sesuatu juga ketika halayak ramai. Kemudian ingin menyampaikan sesuatu yang sensitif. Mungkin terhalangi bisa. Ada orang yang ingin mendengar ternyata dia adalah dari pemerintahan.